atas nikmat dan karunia serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah niscaya kita tidak akan bisa berkumpul di masjid ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini kita akan sedikit membahas tentang perkara zikrul maut wa qasrul amal yaitu mengingat kematian dan memendekkan angan-angan Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa dari Bani Adam itu pasti merasakan atau akan mendapatkan yang namanya al-maut, kematian. Baik lambat ataupun cepat dan semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran-ganjaran Bani Adam itu akan diberikan seluruhnya pada hari kiamat kelak. Faman zuhziya 'anil nar maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya kebahagiaan atau kemenangan, keberuntungan yang hakiki itu bukan dengan banyaknya dunia yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, akan tetapi jika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ketika di hari kiamat, maka itulah yang namanya kemenangan. Disitulah tolak ukur yang sebenarnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 185. Kemudian Allah mengatakan mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia, kehidupan yang kita rasakan sekarang, baik senang ataupun susah, itu hanya sebentar sifatnya. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu mata'ul gurur, yaitu kenikmatan yang menipu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadus Shalihin. Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Shalihin yaitu tentang bab mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya wajib bagi seorang yang beriman yang al-aqil karol maut hendaklah dia selalu mengingat kematian wa yaksiro al-amal fid dunya dan memendekkan angan-angannya yang ada di dunia bukan maksudnya di sini angan-angan yang mana dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah ataupun ganjaran-ganjaran yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini dengan angan-angan adalah seperti dia menginginkan dunia dengan berbagai jenisnya. Karena apa? Karena Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan yang ada di dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman yang mengamalkan apa yang Allah firmankan, hendaklah kita memendekkan angan-angan. Lakinnal murad annaka la tatillal amal fid dunya. Yang dimaksud di sini adalah hendaklah engkau kita jangan memanjangkan angan-angan kita di dunia. Fakamin insan amala amala ba'ida Betapa banyak manusia di dunia ini yang berangan-angan dengan angan-angan yang sangat banyak, yang jauh. Faizal ajal yufajjihu Akan tapi tiba-tiba maut itu menghampirinya. Karena apa? Karena kita tidak ada yang mengetahui kapan kematian akan mendatangi kita. Wa kam insan yuqaddar wa yufakkir sayaf'al wayaf'al, wayaf'al. wayaf al, Dan berapa banyak manusia yang dia berpikir akan melakukan ini, akan melakukan itu. Faiza bihi kodi intaha ajaluhu. Akan tapi tiba-tiba ajalnya telah menjemputnya. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal ini akan datang. Watarokama amaluhu dan meninggalkan apa yang dia angan-angankan di dunia. Wang kotoa hablul amal. Maka ketika mau telah menghampiri, terputuslah semua angan-angan yang ada di dunia. Falladhiyan bagi lil insan dan Imam An-Nawawi mengatakan di sini hendaklah semestinya bagi manusia yang beriman hendaklah kullama ra'a min nafsi tumuhan ila dunya ketika dia telah melihat dirinya itu terlalaikan atau sibuk dengan dunia roran biha ayyatadzakkarul maut ketika dia melihat dirinya telah ter, tersibukkan dengan dunia dan tertipu dengan kenikmatan yang ada di dunia maksudnya di sini melalaikan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat dan yang lainnya hendaklah seketika itu dia mengingat kematian wa yatazakkarul halul akhirah dan hendaklah dia mengingat bagaimana keadaan di akhirat nanti apa yang telah dia siapkan ketika yaumul kiamah hari kiamat datang anna hadza huwal mal al mutayakkin karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti yang tidak bisa kita lari darinya wa ma yu'ammilul insan fid dunya faqad yahsul wa qad la yahsul dan terkadang sesuatu yang diangan-angankan oleh manusia di dunia itu terkadang bisa dia gapai atau tidak tercapai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu fiha ma nasya." Barang siapa yang menginginkan kenikmatan yang sifatnya di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya. Maka akan kami berikan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi walaupun kita menginginkan angan-angan yang banyak, kenikmatan, kenikmatan dunia yang kita impikan, akan tapi porsi yang akan kita dapatkan itu adalah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya itu telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Bagaimanapun kita berusaha siang malam untuk mendapatkan dunia apa yang kita angan-angankan. Akan tetapi jika dunia tersebut tidak sesuai dengan yang Allah takdirkan, maka tidak akan bisa kita menggapai. Dan tidaklah dunia yang kita gapai di dunia itu sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Maka kita tidak akan bisa melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan yang akan Allah berikan kepada manusia itu di hari kiamat kelak. Jadi seluruh yang kita kerjakan di dunia berupa amalan-amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas walaupun itu sekecil biji zarrah atau biji sawi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat dan membalas amalan yang kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari perbuatan-perbuatan hambanya karena Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap yang dikerjakan oleh hambanya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan lakinnal mu'min idza hadarahu ajalhu wa basyara bima indallah ahabba liqa Allah wa la yakrah al maut hina izin. Beda halnya dengan orang yang orang mukmin yang mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu jika kematian menghampirinya, maka dia akan senang. Wa basyara bima indallah ahabba liqa Allah wa la yakral maut hina idin. Maka dia tidak akan membenci yang namanya kematian. Qala ta'ala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ai ta'tunaha wafiyah kamilah yaumal qiyamah. Kenapa seorang mukmin yang ketika kematian menjemputnya dia tidak akan merasa takut atau merasa gelisah karena amalan-amalan yang diperbuatnya yang dia perbuat di dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seluruh amalan, seluruh balasan yang telah dia perbuat di dunia secara wafiah, kamilah, secara penuh dan sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengurangi atau kurang dari amalan yang kita lakukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai apa yang kita perbuat di dunia. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sadaqallahu azza wa jal. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Salihin, Ad-dunya mata'ul gurur. Yakni mata'un laisa da'ima. Dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Maksudnya apa? Maksudnya kenikmatan laisa da'iman. Kenikmatan yang tidak abadi. Bal kama yakunu lil musafir mata'un yasilu bihi ila muntaha safarihi. Bahkan di sini Imam Nawawi menyebutkan mempermisalkan kama yakunu lil musafir. Sebagaimana halnya musafir yang dia membawa kebutuhan untuk safarnya. Sekedar untuk melengkapi atau mencukupkan kebutuhan safarnya. Seperti itulah kenikmatan dunia. Wa ma'azalik un gurur tagurul insan. Akan tapi yang aneh, setel, karena dunia ini adalah tipuan yang menipu, perhiasan yang menipu, akan tapi tetap banyak manusia yang tertipu dengan nikmatnya dunia. Tazdani lahu wa tazdahar wa taktahil wa tatahassan wa takunu ka ahsan syai'. Manusia menganggap dunia ini adalah perhiasan yang paling bagus. Walakinna tagurruhu, akan tapi dunia itu telah menipunya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamal hayatud dunya mata al gurur, kemudian Imam Nawawi menyebutkan akan tapi kenapa kebanyakan manusia masih setelah Allah sebutkan, Allah ceritakan hakikat dunia, kenapa masih banyak manusia yang tertipu dengan dunia, kenikmatan yang ada di dunia. Bahwasanya itu bukan kenikmatan yang abadi. Akan kita tinggalkan sementara kematian itu yang kehidupan atau sesuatu yang akan menjemput kita dan kehidupan yang nyata atau yang abadi adalah kehidupan yang ada di akhirat kelak. Maka hendaklah bagi kita seorang mukmin yang mengimani hari akhir yang kelak akan kita hadapi, hendaklah kita jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia itu adalah sifatnya sementara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya terkadang manusia betapa banyak angan-angannya di dunia. Akan tetapi, terkadang dia bisa mendapatkan dan terkadang dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia angan-angankan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal pada saat yang dia tidak ketahui. Dan begitulah kematian, sifatnya tiba-tiba. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sah wa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika telah tetap kematian itu pada seseorang, maka tidak akan bisa satu orang pun memajukannya atau mengakhirkannya. Maka hendaklah kita benar-benar menghayati apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Dan hendaklah kita mencukupkan dunia ini sekedar kebutuhan kita di, <clears throat> untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita mencari dunia akan tapi kita lalai dari hak-hak Allah. Hendaklah kita ingat bahwasanya yang memberikan dunia rezeki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang, sebagai hamba yang bersyukur, kita hendaklah jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dan jangan melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk kita kerjakan. Dan hendaklah kita melakukan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan untuk dia melakukan hal tersebut. Paman jahada fina nahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh keriduan kami atau beramal sesuatu yang kami ridhoi, maka kami akan beri kemudahan lanah dian nahum subulana. Kami akan beri kemudahan untuk dia menempuh jalan-jalan kami tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Maka agar kita diberi kemudahan untuk beramal ketetapan yang telah Allah tetapkan di syariat ini hendaklah kita melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan jannahnya yang mana itu adalah kenikmatan yang kekal yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia kemudian Imam Nawawi menyebutkan Zakarul Muallif rahimahullahu taala di sini Imam An-Nawawi menyebutkan fi babi zikril maut wa qasril amal dalam bab mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Yang mana bab ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda." Kenapa Imam Nawawi menyebutkan bab mengingat kematian dan memendekkan angan-angan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tadri nafsun madza taksibu goda karena seorang jiwa dari Bani Adam itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari kemarin eh di hari esok wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi atau di mana dia akan menjemput atau di mana dia akan menemui kematiannya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ihda mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah. Dan ini adalah salah satu perkara gaib atau kunci ilmu gaib yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui apa yang kita perbuat esok hari. Walaupun kita telah merencanakan, maka hendaklah kita mengatakan insyaallah karena semua itu terjadi karena kehendak Allah, izin Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa yakin besok kita akan memperoleh itu, melakukan ini. Karena tidak kita tidak tahu apa yang terjadi keesokan hari atau maut menjemput kita. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan sesuatu, maka jangan lupa mengatakan insya Allah. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu ghaib itu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa mafatihul ghaib hiyal khams al-mazkura fi qoulihi ta'ala dan perkara-perkara ghaib yang disebutkan di ayat ini itu ada lima yang pertama innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Maka tidak ada yang mengetahui seorang pun dari Bani Adam anak keturunan Nabi Adam kecuali dari perkara hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui seorang pun. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma arham. Kemudian yang kedua tentang perkara turunnya hujan. Jadi turunnya hujan itu adalah kunci ilmu gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma arham. Begitu pula janin yang ada di rahim. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa mata dari nafsun maza taksibu goda. Kemudian tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya keesokan hari, apa yang akan dia perbuat. Itu tidak akan ada yang mengetahui seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mata dari nafsun bi ardin tamut. Kemudian seorang hamba itu tidak akan tahu kapan dia akan menjumpa menjumpai ajalnya. Karena ini semua adalah sebagaimana yang Allah sebutkan wa indahu mafatihul ghaib. Di, sisi, sisinya lah perkara-perkara ghaib ini. Fahazil khams la ya'lamuha illallah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan lima perkara ini la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmu sa'ah la ya'lamuhu ahadun. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui seorang pun. Hatta inna Jibril wa huwa asraful malaika. Sampai malaikat Jibril pun yang mana ini adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wa huwa a'lamul bashar." Yang mana Rasulullah ini adalah manusia yang paling berilmu tentang perkara-perkara karena layan tiku anil hawa. Rasulullah tidak berbicara kecuali melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Maka malaikat Jibril bertanya tentang perkara hari kiamat ini. Faqala akbirni anis Wahai Muhammad, berikanlah kabar kepadaku kapan terjadinya hari kiamat, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyebutkan mal mas'ulu anha minas sa'il. Maksudnya apa? Fala ya'lamuha illallah. Kita sama-sama tidak tahu dan yang mengetahui perkara ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan dari malaikat Jibril. Sedang padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan ini sekali lagi adalah khusus pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak ada yang bisa mengetahui. Kemudian yunazzilul ghaiz. Dan perkara turunnya hujan. Dan turunnya hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu wa taala huwallazi ya'lam mata yanzilul ghaiz wa huwallazi yanziluhu dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan turunnya hujan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan tersebut. Wal ghais huwal matar. Alladhi yahsul bihi nabatul ard wa zawalus syiddah. Wal ghais huwal matar. Yang dimaksudkan dengan ghais di sini adalah al matar, air hujan. Yang mana dengan air hujan ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tumbuh berbagai macam tumbuhan di muka bumi. Kemudian fallazi yanzilul ghais wallah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan karena yang menurunkan hujan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal manzil lahu alim mata yanzil. Dan orang yang menurunkan ini permisalan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu pasti tahu kapan turunnya hujan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Wal manzil lahu alim matayanzil. Seorang yang menurunkan, dia pasti tahu kapan dia akan menurunkan. Wa amma ma nasma'u fil iza'at min annahu tawakko matar fil makanil fulani wa ma asbah dzalik. Adapun yang kita dengar di berbagai macam radio akan turun hujan di tempat ini atau akan turun hujan pada jam sekian itu adalah fahuwa zannu bihasabi ma yatabadar min ihtimalil matar. Itu adalah sekedar dugaan, sangkaan sesuai dengan korinah-korinah, alamat-alamat yang dimunculkan pada hari tersebut. Maka tidak bisa dipastikan. Wahya mikyas daqiqah ya'rifuna biha hal jau mutahi il matar aula. Yaitu adalah dia mencocokkan apakah udara atau cuaca di sini pada saat ini cocok untuk turunnya hujan atau tidak. Wa ma'azalik fahum yukhtauna kasiron. Dan bersamaan dengan itu, dengan adanya tanda-tanda yang telah mereka sangka ini akan turunnya hujan, akan tapi banyak halnya mereka terjatuh kepada kesalahan, tidak tepat. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini, salah satunya adalah turunnya hujan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menurunkan Allah yang tahu kapan akan turun hujan. Walaupun gelap, mendung, akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka pasti hujan itu tidak akan turun. ya mikyas daqiqah. Wa ma'azalik fahum yuqta'una katsiran fala ya'lam mata yanzil matar illallah. Dan bersamaan dengan itu, dia tidak mengetahui mata yanzil matar. Dia tidak mengetahui kapan akan turunnya hujan. Maka orang yang meramal atau menetapkan dengan sangkaan-sangkaan mereka pada saat ini akan turun hujan jam sekian atau hari ini itu adalah sekedar sangkaan yang dia lihat pada hari tersebut. Fala ya'lam illallah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayaklamu ma arham dan Allah lah yang mengetahui janin yang ada di rahim-rahim seorang ibu. La ya'lam ma fil arham illallah. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di rahim ibu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal ajinnah allati fil arham laha ahwal. Dan janin yang ada di di rahim-rahim itu berbagai macam keadaan. Minha ma ya'lam. Darinya apa bagian darinya adalah apa yang bisa diketahui mayaklam iza wujida walau kanal al-insan fi batoni ummihi. Salah satunya adalah janin yang belum bisa diketahui walaupun dia sudah ada di rahim ibunya. Waminha ma la ya'lam abadan dan juga ada pula janin yang tidak bisa diketahui sama sekali. Fakaunu zakaron au unsa ya'lam wa wa fi batni ummi la ya'lam illa idza khalaqallahu ta'ala fihi alamatuz zukurah zukurah atau alamatul unusah. Dan semua orang tidak akan bisa mengetahui walaupun berbagai alat untuk menetapkan janin tersebut tidak akan bisa kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya alamat yaitu tanda zukurah au unusah tanda ini berupa laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui janin yang ada di rahim ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang bisa diketahui pada zaman sekarang itu ketika telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya tanda tanda laki-laki atau perempuan. Adapun setelah atau awal pertama munculnya itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mata yulat wa hal yulat hayyan aw maitan wa hal yabqa fid dunya tawilan aw la yabqa illa muddatun qasira wa hal yakunu amalu salihan aw amalu sayyi'an wa hal yukhtam lahu bis sa'adah aw bis syaqawah Adapun wa amma mata yulat kapan dia dilahirkan atau dilahirkan dalam keadaan selamat ataupun dalam keadaan Allah memanggilnya wahalya bekal fid dunya tawilan atau anak ini hidup dalam umur panjang atau umur yang pendek wahal yakunu amaluhu salihan atau dia ini menjadi anak yang soleh atau yang beramal amalan jelek wahal yuktam lahu bisa'ada au bisyaqawa fakullu hadza la ya'lamu illallah dan seluruh jenis ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala nasib-nasib yang akan ditempuh atau yang didapatkan oleh anak ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala Kemudian wa mata dari nafsun maza taksi goda. Yang setelahnya adalah perkara tentang kejadian hari esok. Maka tidak ada yang mengetahui seorang pun tentang perkara yang akan terjadi pada esok hari yakni maza taksibu fil mustaqbal fala tadri nafsun maza taksib hal taksib khairan atau taksib syarran di sini Imam Nawawi menyebutkan tidak ada yang mengetahui kejadian yang akan datang fala tadri nafsun maza taksib dan seorang pun tidak akan bisa mengetahui apakah yang dia kerjakan besok itu baik atau yang dia peroleh itu baik atau jelek maka tidak ada yang bisa mengetahui au tamutu qabla atau terkadang dia tidak tahu bahwasanya kematian besok akan menjemputnya. Dan semua itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au ya'ti godan wa fi ma yamna'ul amal wa ma asbah dzalik. Atau keesokan hari setelah dia merencanakan keinginan yang akan dia lakukan, tiba-tiba ada saja yang menghalangi. Itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita sebelum kita ingin berbuat atau hendak membuat melakukan sesuatu perkara yang akan datang, hendaklah kita mengatakan insya Allah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memastikan, pasti kita akan mengerjakan hal ini, mendapatkan ini. Maka ini telah menyelisih syariat dan tidaklah semua ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memberikan kemudahan untuk dia menempuhnya. Dan yang terakhir wa ma tadri nafsun bi ayyi din tamut. La yadril insan bi ayyi din yamut. Seorang manusia itu tidak mengetahui kapan dia akan mati. La yadril insan bi ayyi din tamut. Di mana dia akan meninggal? Hal yamutu bi ardihi au bi ardi ba'idatin anha atau dia mati di tanah kelahirannya atau di luar tempat yang dia dilahirkan di kota tersebut. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala au qariban minha au yamutu fil bahr atau dia mati di meninggal di laut atau fil jauh di udara. Ini semua yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. La yadri wa la ya'lam dzalik illallah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tidak terlalu panjang angan-angan terhadap dunia. Cukuplah dunia sekedar untuk membantu kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan dunia itu melalaikan kita dari kewajiban yang telah Allah tetapkan. Karena semua nikmat yang kita rasakan, yang kita bisa melihat, kita bisa mencium, mendengar, berjalan, atau memegang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dari mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.